Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung. Sehingga di pagi hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya dalam rangka mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta menerima seluruh amal soleh yang kita laksanakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terhadap Rasul yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Para jamaah, rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan, pertanyaan untuk memotivasi kita, pertanyaan untuk muhasabah yaitu introspeksi terhadap diri kita. Pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tetapi renungkanlah pertanyaan ini di dalam hati kita. Apakah kita bisa menjawabnya dan bisa melaksanakannya? Pertanyaannya adalah, tahukah kita untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita di hidup di, di dunia ini untuk apa? Apa alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yaitu di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Maka inilah tujuan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain selain untuk itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tujuan yang mulia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan kita sia-sia tanpa arah, tanpa tujuan. Ada perintah-perintah yang mesti kita kerjakan dan ada juga larangan-larangan yang mesti kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 115 Afahasibtum annama khalaqnakum abatha وأنكم إلينا لا ترجعون Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian hanya main-main saja? Ya, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja? Wa annakum ilaina la dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Penciptaan manusia memiliki tujuan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita selalu ingat dalam hidup ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah. Menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al zahiratan wa batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama untuk penyebutan terhadap segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, sebelum saya lanjutkan mungkin yang uh, depan pintu agak sedikit maju nih di sini masih kosong. Silakan diisi dulu, nggak apa-apa. Dingin terlama lama-lama bisa menyesuaikan dengan suhunya. Maju aja biar kita bisa memberikan kesempatan untuk saudara-saudara kita yang lain yang datang agak belakangan. Ya. Di dalam di sini juga masih kosong. Iya. Silakan diisi. Iya. Jadi Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa maksud. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa hikmah. Mereka diciptakan untuk ibadah, menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Inilah tujuan penciptaan jin dan manusia. Meski demikian, banyak yang banyak manusia yang tidak tahu, banyak manusia yang tidak sadar tentang tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya ibadah tidak dikerjakan. Perintah dijauhi. Larangan diterjang. Ya. Kenapa? Sebabnya karena tidak tahu tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Ya. Kita pernah menyampaikan di bulan lalu bahwa kehidupan manusia itu tidak terlepas dari empat kondisi. Kehidupan manusia itu tidak terlepas dari empat kondisi. Mudah-mudahan ada di antara antum yang mencatat dan ingat apa yang saya sampaikan di bulan lalu. Karena kajian kita di bulan lalu dengan bulan ini masih nyambung. Ya. Kajian kita di bulan lalu dengan bulan ini masih masih nyambung. Ada empat kondisi manusia. Yang pertama apa? Imma fi ta'atin fa'alaihi bil istimrar. Yaitu seseorang yang dalam keadaan taat. Seseorang yang dalam keadaan taat. Maka hendaknya dia mempertahankan ketaatan itu. Ini kondisi manusia pertama dalam kehidupan ini. Manusia-manusia yang taat kepada ajaran Islam, hendaknya dia mempertahankan ketaatan tersebut. Yang kedua, imma fi ma'siyatin fa'alaihi bitaubati wal istighfar. Keadaan yang yang kedua, kondisi yang kedua adalah manusia-manusia dalam keadaan berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka hendaknya orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat <coughs> bertaubat kepada Allah dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, manusia yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dilapangkan berbagai macam nikmat untuknya maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kondisi manusia-manusia yang mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, ditimpa dengan bencana, maka hendaknya mereka bersabar. bersabar. Ya. Inilah empat kondisi manusia di dalam kehidupan ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya. Manusia itu tidak terlepas dari empat kondisi ini. Taat maka pertahankan ketaatan itu. Yang kedua dalam kondisi maksiat maka bertaubat dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam keadaan dilapangkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dalam keadaan ditimpa musibah, didatangkan berbagai macam bencana, maka hendaknya dia bersabar, bersabar atas musibah tersebut. Nah, kondisi yang kedua yaitu manusia dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat. Inilah yang menjadi topik pembicaraan kita di pagi hari ini. Judul kajian kita hari ini apa? Harus kusudahi. Iya betul ya? Mungkin antum bertanya-tanya, apa yang mau diselesaikan nih? Ya, apa yang harus disudahi? Apakah pernikahan? <laughs> Iya kan? Atau yang lainnya yang harus kita sudahi yang paling penting adalah kita harus menyelesaikan kita harus meninggalkan kita harus menyudahi apa perbuatan dosa dan maksiat ini menjadi topik pembahasan kita di pagi hari ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik ini menjadi quote yang paling penting yang harus selalu kita ingat. Manusia terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Manusia terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Tetapi manusia terbaik adalah manusia yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya ketika melakukan dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Gak ada. Mustahil. Ya, sesuatu yang tidak mungkin ada manusia tidak melakukan dosa. Maka bukan itu ukuran kemuliaan seorang manusia. Bukan itu ukuran ya untuk menjadi manusia yang terbaik, bukan itu ukurannya. Tetapi untuk menjadi manusia terbaik ukurannya adalah ketika kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan dosa dan maksiat. Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah Rasul bersabda kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun setiap anak Adam atau setiap manusia pasti melakukan salah setiap manusia itu pasti melakukan dosa, kesalahan. Wa khairul khatta'in akan tetapi manusia terbaik yang melakukan salah dan dosa adalah manusia yang mau bertaubat kepada Allah. At-tawabun yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang bertaubat menyadari bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bukan untuk itu, bukan untuk bermaksiat, bukan untuk melakukan dosa. Dia menyadari bahwa hidup dia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus sadar dulu. Kita harus introspeksi diri kita. Tahukah kita untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang itu wajib untuk berhijrah. Berhijrah dengan maksud menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Menjadi manusia yang lebih baik dari se sebelumnya. Menjadi manusia yang taat kepada Tuhannya dari sebelumnya banyak melakukan dosa dan maksiat berhijrah dalam maksud menyudahi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ya. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan. Secara bahasa diambil dari kata hajara. Maknanya adalah taroka. Meninggalkan, melepaskan. Ini makna hijrah secara bahasa. Secara istilah, hijrah itu ada beberapa macam. Yang pertama hijrah tempat. Yang pertama hijrah tempat. Berpindah berpindah dari suatu tempat yang berbahaya ke tempat yang aman. Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Apabila seorang muslim tinggal di negeri kafir, maka berlaku padanya hukum hijrah tempat. Ya, berlaku padanya hukum hijrah tempat. Dengan dua catatan. Apabila seorang muslim tinggal di negeri kafir, sedangkan dia tidak bisa melaksanakan Islam dengan baik, di negeri tersebut. Dia tidak bisa menampakkan syiar Islam di negeri tersebut. Bahkan dia tertekan ketika melaksanakan ajaran-ajaran is Islam. Maka hukum hijrah saat itu menjadi wajib. Hukum hijrah saat itu menjadi wajib. Catatan yang kedua adalah apabila seorang muslim tinggal di negeri kafir, sedangkan dia bisa melaksanakan syariat Islam. Tidak ada tekanan. Ya, tapi dia tinggal di negeri kafir. Ya. Di sisi yang lain dia bisa melaksanakan ajaran Islam, bisa menampakkan syiar-syiar Islam. Maka hukum hijrah saat itu adalah sun sunnah atau mustahab. Hijrah tempat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali. Ada berapa kali hijrah di zaman Rasulullah? Berapa Pak? Ahsan tuh, Masya Allah. Nggak ada hadiah nih. Adanya risol Pak, sombong. Masya Allah. Langsung dijawab, tepat sasaran. Tiga kali. Hijrah di zaman Rasulullah SAW terjadi sebanyak tiga, tiga kali hijrah ke negeri Habasyah sebanyak dua kali dan hijrah ke Madinah sebanyak satu satu kali. Hijrah ke Habasyah Rasul tidak ikut sama sekali. Yang pergi adalah sahabat-sahabatnya saja. Saat itu kaum muslimin hanya segelintir orang. Dikit. Dan Islam di negeri Mekah ditindas. Ya. Islam di Mekah saat itu ditindas kaum muslimin mereka disiksa, mereka dipaksa untuk keluar dari Islam dan kembali kepada agama nenek moyang. Ya, sampai seperti itu. Bahkan di apa namanya disiksa dengan sangat ya mengerikan. Ditindih dengan batu yang besar, dicambuk. Ya, untuk mengeluarkan mereka dari dari Islam. Dan tidak bisa melawan, tidak ada perlawanan dari kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka lemah. Karena mereka juga minor, minoritas saat itu. Selama 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam di kota Makkah. 13 tahun lamanya Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di kota Makkah. Ya, tetapi selalu mendapatkan perlawanan dan apa namanya siksaan yang sangat besar. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka hijrah ke negeri Habasyah, ya. Dua kali dan terakhir hijrah ke kota Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ketika sampai di kota Madinah. Sebelum sampai ke kota Madinah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam singgah dulu di sebuah ya wilayah yang disebut dengan Kuba. Lalu kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya tinggal di daerah Kuba itu ya beberapa waktu dan di situ Rasulullah SAW membangun masjid yang pertama yaitu masjid Kuba ya baru setelah itu Rasulullah SAW dari Kuba menuju ya pusat kota Madinah <clears throat> menuju pusat kota Madinah dan sesampainya di kota Madinah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan kaum muslimin antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Ya, lalu kemudian membangun masjid yang kedua yaitu masjid An Nabawi. Ya, dan seterusnya dalam kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan hijrah tempat. Apakah hijrah tempat ini masih berlaku? di zaman kita sekarang. Pertama, kalau yang dimaksud hijrah ke kota Madinah kepada zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fat Tidak ada hijrah ke kota Madinah setelah fathu mekah, Enggak ada lagi hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah tidak diberlakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau yang dimaksud hijrah dari tempat yang penuh dengan keburukan, misalnya kita tinggal di daerah yang di situ banyak sekali kesyirikan. Kita doang di situ yang udah ngaji. <laughs> Gitu ya. Kita dicekal sama masyarakat. Wah, nih ciri-ciri teroris nih. Jenggot panjang, celana cingkrang, jidat betato. Wah, ini ciri-ciri teroris nih. Diserang oleh masyarakat. Sedangkan kita untuk menampakkan Islam, menjalankan syariat Islam ya apalagi yang sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sulit. Ya, padahal kita menjalankan syariat Islam yang benar sulit. <clears throat> ya dicekal oleh masyarakat, dikatain teroris, dikatain Wahabi, Padahal kita ya melawan ya dan menolak teror terorisme ya dan kita juga menolak wahabisme ya. karena paham wahabi itu udah ada di tahun kedua hij hijriah dan ini adalah uh, untuk sandaran kepada ya seorang khawarij ya seorang khawar khawarij ya Abdul Wahab bin Rustum namanya yang pemahamannya adalah pemahaman khawar, Khawarij. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup di abad ke-12 Hijriah, jauh sekali. Ya. Dikatain ini, dikatain itu. Kita menjalankan Islam yang benar? Tidak bisa. Apakah kita tetap bertahan di daerah itu? Sedangkan di sekeliling kita penuh dengan kesyirikan, di sekeliling kita penuh dengan kebid'ahan, khurafat, ya istilahnya TBC kalau dakwah sunnah dari zaman dahulu dari tahun 70 80 bulan disebutnya TBC. Singkatan apa TBC? Tahayul bid'ah syurafat. Benar. Saya nggak ngada-ngada ini dikenalnya seperti itu. Ya, apalagi di kalangan kala eh, saudara-saudara kita yang uh, di ormas uh, Muhammadiyah dan Persis. Mereka sudah dari sejak dahulu misi dakwahnya untuk memberantas TBC. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau kita tinggal di negeri yang penuh dengan keburukan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan ya kemungkaran, maka dilihat. Kalau kita bisa menampakkan masih bisa menampakkan Islam yang yang benar, yang murni, yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, maka hijrah dari tempat tersebut hukumnya adalah sun tapi kalau tidak bisa, apalagi kita sampai dicekal, sampai ditekan, sampai dianiaya, sampai disakiti, maka hijrah menjadi wajib karena ada suatu hal yang harus kita prioritaskan. Yang pertama menjaga jiwa kita, menjaga diri kita, keluarga kita, menjaga keluarga, menjaga harta kita, menjaga agama kita itu yang paling penting. Doruriyatil khams, ada lima perkara yang harus kita jaga. Ya, diantaranya itu tadi yang saya sebutkan. Ini yang disebut dengan hijrah tempat. Kemudian secara istilah hijrah yang kedua apa? Tadi hijrah tempat. Yang kedua adalah hijrah perbuatan, hijrah amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus kita sudahi. Harus kita tinggalkan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus kita jauhi, harus kita tinggalkan dan harus kita sudahi. Kita harus putus hubungan, sudah. Kita harus putus hubungan dengan apa? Dosa dan maksiat. Jangan kita menjalin hubungan mesra lagi dengan dosa dan maksiat. Ya. Jangan kita menjalin ya hubungan lagi dengan perbuatan-perbuatan mungkar. Ya melanggar melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang harus kita perhatikan ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa perkara yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama dan ini yang paling utama adalah orang-orang yang rajin berbuat dosa tetapi selalu menunda-nunda tahu taubat. Maka orang yang seperti ini akan terhalang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini akan terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah untuk istiqamah di atas jalan kebenaran. Ya, akan terhalang. Orang yang rajin orang yang suka berbuat dosa dan maksiat dan selalu menunda-nunda taubat adalah orang-orang yang akan terhalang dari hidayah Allah, terhalang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dosa itu maksiat itu adalah penyebab seseorang masuk ke dalam neraka. min dzalik. Kemudian di antara perkara lain yang dapat menghalangi seseorang dari taufik Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Merasa sibuk dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk ngurusin nikmat. Ya, sibuk ngurusin nikmat tapi lupa bersyukur kepada Allah. Tapi lupa bersyukur kepada Allah. Sedangkan bersyukur itu pembuktiannya dengan apa? Pembuktian syukur dengan apa? Dengan ketaatan. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang semakin taat kepada Allah. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang semakin rajin beribadah, rajin beramal kepada ya Eh, rajin beribadah kepada Allah dan lebih rajin beramal soleh. Mau bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis sahih di antara yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, qam hatta tafattarat qadama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat malam sampai apa? Kakinya bengkak. Sebabnya apa? Bukan keseleo. Bukan terkilir, bukan. Sebabnya adalah karena saking lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika sholat malam. Antum bayangkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, setelah surat Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Baqarah sampai ayat ke-100 sahabat yang melihat mengira Rasul akan rukun nih. Wah, nih Rasul habis gini rukun nih. 100. Pegal kalau buat kita mah. Jangan kan 100, 10 ayat Al-Baqarah aja kita udah kelenger. Ya. Lihatin tuh surat kalau lagi sholat sholat tarawih. Ya, coba imamnya baca surat Al-Baqarah. Hah? Satu halaman aja belakang makmumnya udah am am am. Bener apa bener nih? Apalagi sekarang lagi tren salat terawih Super kilat Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka Ya kena iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin toha Allahu akbar <laughs> Mirip apa? Kurang cepat ya? Sami Allah Allah. Ini mau ngapain? Subhanallah. Beda kualitas iman kita sama Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhu Beda. Rasulullah SAW salat malam habis baca surat Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Baqarah. Ketika sampai ayat ke-100 sahabat yang lihat wah ini Rasulullah rukun ini. Ternyata enggak. Dibacalah surat Al-Baqarah sampai selesai. Antum baca surat Al-Baqarah berapa menit? Seminggu gak kelar satu. Setelah selesai baca surat Al-Baqarah, sahabat yang melihat mengira, ah yang begini Rasulullah ruku nih. Enggak. Disambung membaca surat Ali Imran sampai selesai. Setelah surat Al Ali Imran selesai dibaca, sahabat yang yang yang melihat, wah mengira eh, habis gini pasti rukun. Enggak, membaca surat An-Nisa sampai tiga surat terpanjang dibaca sama Rasulullah SAW pada satu rakaat. Gimana nggak kemeng tuh kaki, pegal, bengkak. Tapi itu dinikmati oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah apa? Ya Rasulullah, ataf'al hadha wa qad ghafarta laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wa ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini padahal engkau telah dijamin ampunan oleh Allah untuk yang mas, masa lalu ataupun yang masa akan datang. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tuh, bersyukur kepada Allah harusnya semakin taat. Bersyukur itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat, bukan. Membuktikan rasa syukur itu adalah dengan cara semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin rajin beramal saleh, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya nikmat yang kita dapatkan dan kita rasakan saat ini kita jadikan fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Kita jadikan sebagai fasilitas untuk beramal soleh. Itu rasa syukur kita kepada Allah. Maka jangan kita disibukkan dengan nikmat. Ya, menghitung-hitung nikmat. Membanding-bandingkan nikmat yang kita dapatkan dengan orang lain, ya jangan. Melihat orang lain dapat nikmat ini kita iri. Melihat orang lain dapat nikmat yang seperti itu kita iri. Tidak baik. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Bersyukurlah kepada Allah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini. Ya, maka orang yang disibukkan dengan nikmat, menghitung-hitung nikmat, membanding-bandingkan nikmat dengan orang lain, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah, dia akan terhalang dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Penghalang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting juga nih. Rajin ngelmu, rajin ngelmu tuh artinya nuntut ilmu. Ya. Rajin ilmu, menuntut ilmu, cinta terhadap ilmu, tapi nggak diamalkan. ya, rajin menuntut ilmu tapi tidak di diamalkan subhanallah ya, ilmu itu harus diamalkan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan dia telah berjalan seperti orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah saw Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis ketika mentafsirkan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Rasulullah saw Alaihi Wasallam bersabda, Innal maghdubi innal maghdubi alaihim humul Yahud wa innad dalina nasara. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi dan sesungguhnya orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nas Nasrani. Kenapa? Imam Ibnu Hajar al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan li'annahum alimul haq walam ya'malu bihi. Orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah adalah karena mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Dan orang-orang Nasrani itu sesat li'annahum ya'maluna bila ilmin. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Ya, karena mereka beramal tanpa ilmu ini sudah kita uh, bahas juga di beberapa pertemuan yang yang lalu. Kemudian di antara sebab penghalang seorang dari hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang saleh. Ya, seseorang yang berteman dengan orang-orang saleh tetapi dia tidak mau mengikuti orang saleh tersebut atau tidak mau meneladani orang saleh tersebut. Percuma. Kalau kita cuma berteman doang tapi tidak meneladaninya percuma. Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, berusaha untuk meneladani mereka. Teladani ibadahnya, amal solehnya, rasa takutnya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diteladani. Ya. Maka inilah diantara penghalang-penghalang seseorang dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. <clears throat> Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, maka seluruh apa yang ada di dalam diri kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus totalitas semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selain yang tidak ada sekutu baginya. Jadi, setiap orang mesti berhijrah. Setiap orang mesti meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mesti menyudahi perbuatan dosa dan maksiatnya Ya. Dan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya menuju manusia yang ideal. Manusia yang ideal adalah manusia yang beribadah kepada Allah, taat dan tunduk kepada aturan dan perintahnya. Ya, dan juga terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang ideal adalah manusia yang baik terhadap Allah dan juga baik terhadap orang lain ya manusia yang ideal adalah manusia yang baik kepada Allah dan baik kepada orang lain atau istilah yang sering kita dengar dengan sebutan hablum minallah dan hablum minan nas ya inilah kriteria orang yang saleh ya inilah kriteria orang yang Salih sebagaimana Imam Ibnu eh, eh, Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan al-qa'imu bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibadihi wa tatafawat darajatihi orang-orang orang yang soleh adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah Orang yang saleh adalah orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan derajatnya bertingkat-tingkat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahim rahimahullah. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Di antara keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat kita akan meraih kesuksesan. Ya. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan meraih kemenangan Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman agar kalian ya berhasil atau menang ya dan juga sukses. Jadi untuk meraih kesuksesan baik di dunia apalagi di di akhirat. Caranya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Dan ketika kita bertobat kepada Allah berusaha untuk istiqamah konsisten setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten sebagaimana yang kita bahas pada bulan lalu itu sangat sulit sekali. Ya. Konsisten ketika kita berada di atas sirat al mustaqim itu sangat sulit sekali. Karena kita akan digoda oleh perkara-perkara yang membuat kita terjatuh dan menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Ya. Di antara sebab kita menyimpang dari jalan Allah yang lurus, ya, yaitu lemahnya iman. Di antara sebab kita terjatuh dan menyimpang dari jalan Allah yang lurus adalah karena iman yang lemah. sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat dosa dan maksiat. Tidak ada rasa khawatir terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Tidak ada rasa takut. Ini diantara sebab kenapa seseorang bisa terjatuh dan juga menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang yang lurus. Lemahnya iman. Ya. Kurangnya keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenali konsekuensi-konsekuensi iman dari rukun iman yang enam. Ini bahayanya ya e, lemah iman yang lemah ya. kemudian yang kedua di antara sebab-sebab terjatuhnya seseorang dan menyimpangnya seseorang dari jalan Allah yang lurus adalah karena selalu menggandrungi perkara-perkara syubhat menggandrungi perkara-perkara syubhat yaitu perkara-perkara yang samar dalam urusan agama yang tidak jelas ya di mana seseorang apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang syubhat sikapnya harus seperti apa tinggalkan syubhat tersebut jangan digandrungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathir minan nas faman ittaqa syubhat apa faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram sesungguhnya perkara-perkara yang halal jelas perkara-perkara yang haram jelas dan ada di antara keduanya perkara-perkara yang samar, syubhat. Tidak diketahui orang banyak yang mengetahui tentang perkara-perkara syubhat dan dapat menjelaskannya adalah orang-orang yang berilmu. Maka ketika kita menghadapi syubhat jangan kita terjang sendirian, tetapi kita harus mengembalikannya kepada ahli ilmu. Faman ittaqas syubhat kata Rasulullah. Maka barang siapa yang menjauhkan perkara-perkara syubhat. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang samar, syubhat faqad istabra'a dinihi wa irdih maka dia telah menyelamatkan apanya agama dan dirinya ini sikap kita kepada atau ketika kita berhadapan dengan syub, syubhat. Kata para ulama kenapa? anna syubhat aqrabu ilal haram. Karena perkara-perkara yang syubhat itu hukumnya lebih dekat kepada keharaman. Dalam lanjutan hadis tersebut Rasul mengatakan apa? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Maka barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, dia telah terjatuh ke dalam perkara-perkara haram. Ini yang kedua. Yang ketiga di antara sebab seseorang itu jatuh dan menyimpang dari jalan Allah yang lurus setelah bertaubat adalah karena selalu terdorong oleh hawa nafsu sehingga dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Dorongan hawa nafsu. Ya, selalu memperturuti dorongan hawa nafsu. Orang-orang yang memperturuti hawa nafsunya dia akan sesat. Ya, orang-orang yang memperturuti hawa nafsunya maka dia akan sesat kata kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. ya. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya, wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Fahkum bainan nas bil adl, maka berhukumlah kepada manusia dengan adil. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah kamu memperturuti hawa nafsumu sehingga kamu akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Orang-orang yang selalu memperturuti hawa nafsunya dia akan sesat. Kemudian di antara sebab lain apa? Tergoda oleh godaan-godaan syaitan. Godaan syaitan. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan syaitan sebagai apa kita? Musuh, bukan sebagai teman. Ya. Dan syaitan itu ada dua jenis. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ketika kita diajak oleh orang lain untuk melakukan dosa, ketika ada teman kita yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan maksiat, tolaklah. Jangan kita ikuti. Jangan kita hiraukan. Tolaklah ajakan tersebut. Ya. Ini di antara sebab-sebab seseorang itu terjatuh dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang yang lurus. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Allah memanggil dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Berarti orang yang beriman tidak ada yang bersih dari kesalahan dan dosa. Orang yang beriman bisa saja dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan masih ya sebagaimana perkataan kita tadi bahwa manusia terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan dosa, tetapi manusia terbaik adalah manusia yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan dosa dan mak maksiat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha." Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa di antara syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang berkaitan dengan waktu ada dua. Syarat bertaubat yang berkaitan dengan waktu itu ada dua. Pertama, bertaubat itu harus dilakukan sebelum terjadinya hari kiamat. Bertaubat kepada Allah harus dilakukan sebelum terjadinya hari kiamat. Selama hari kiamat belum terjadi, maka pintu taubat selalu terbuka. Ya, Selama hari kiamat belum terjadi maka pintu taubat tetap terbu terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari orang-orang yang melakukan dosa di siang hari dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat dari orang-orang yang melakukan dosa di malam hari sampai matahari terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat itu sudah hari kiamat. Ya. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang berkaitan dengan waktu. Yang kedua, syarat taubat yang berkaitan dengan waktu adalah qoblal maut. Sebelum kematian datang. Sebelum ajal menjemput. Maka ini harus diperhatikan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Innallaha yaqbalu taubatil 'abd ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama belum eh, sakaratul maut sebelum nyawa sampai ke sebelum nafas berakhir ya sebelum nafas berakhir Allah akan menerima taubat seorang pertanyaannya Adakah di antara kita yang tahu secara ilmu pasti kapan kita akan mati? Di mana kita akan mati? Bagaimana kita akan mati? Tidak ada yang tahu. Tiga perkara yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala dari kematian kita. Kapan? Di mana? Dan bagaimana? fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa Apabila ajal mereka datang, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ya. Di ayat terakhir dari surat Luqman. Ayat terakhir dari surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun Mada taksibu ghoda Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui ya apa yang akan terjadi pada esok hari. Ada orang yang bikin planning, rencana, program mingguan, bulanan, tahunan. Ya. Punya plan, ya. Punya rencana, punya program mingguan, mingguan, atau bahkan dari harian, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Dia susun serapih mungkin program tersebut. Hari ini programnya ini ini ini ini ini. Besok ini ini, mingguan ini ini ini, bulanan ini ini ini. Ya, tahunan ini ini. Target-target. Dia punya target. Target bulanan, target tahunan. Punya target seperti itu. Anak muda punya target umur sekian saya harus nikah. Belum sampai nikah udah mati duluan. Gak ngerasain deh nikah. Ya. Punya target, punya program, punya planning. Dibuatlah serapih mungkin tapi apakah ada yang bisa memastikan dia sampai kepada planningnya tersebut? Adakah kepastian dia akan bisa menyelesaikan programnya? Bukan untuk besok, jangankan untuk besok. Misalnya kita di pagi hari, sore hari apakah kita masih bisa melaksanakan program yang telah kita susun? Belum tentu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di tanah mana dia akan mati. Ini yang menjadi PR terbesar dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian kita. Dan tiga hal dari kematian kita yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan, di mana, dan bagaimana maka sebelum kematian tersebut datang menjemput kita, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik di dalam beriman dan beramal soleh. Menjadilah berusaha menjadi seorang muslim yang lebih baik dari dia ya, dalam dalam perkara iman dan amal soleh. Karena ketika seseorang bertaubat tidak cukup dia selesai dari dosanya, melainkan dia harus berusaha menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan bagaimana? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah, lalu kemudian dia beriman dan beramal saleh. Ya, disuruh untuk berubah, menjadi manusia yang lebih baik dengan iman dan amal Sorry, Bukan hanya dia tinggalkan dosanya, tetapi dia harus berusaha setelah itu beriman dan memperbanyak amal soleh. Maka apa? Balasannya faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurar Maka mereka itulah orang-orang yang akan digantikan keburukan mereka dengan keba kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini syarat taubat yang berkaitan dengan waktu. Adapun syarat taubat yang berkaitan dengan amal, yang pertama, ya, dia harus menyesali perbuatannya, dosa yang dia lakukan. Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan itu ketika mentafsirkan surat At-Tahrim ayat ke-8 yang tadi kita sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang nasuha adalah taubat di mana pelaku dosa tersebut menyesali perbuatan dosa dan maksiatnya. Harus ada penyesalan. An-nadamatu taubah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan itu adalah taubat. Orang yang bertaubat kepada Allah dia harus menyesal melakukan dosa dan maksiat. Kalau seseorang tidak menyesali perbuatan dosa dan maksiatnya, maka belum dikatakan bertaubat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Al-ikhla min adz-dzunub wal ma'asi yaitu dia meninggalkan dosa. Dia meninggalkan semua perbuatan maksiat. Dia tinggalkan dosa-dosa yang dia kerjakan, dia tinggalkan maksiat-maksiat yang dia lakukan tanpa menyisakan dosa dan maksiat itu sedikit pun juga. Benar-benar dia total ketika meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Benar-benar total. Ya, tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Al-azab bi an la ya'uda fil ma'asi. Yang ketiga adalah harus bertekad. Orang yang bertaubat sungguh-sungguh itu harus memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa dan maksiat. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kafa bil mar'i kadhiba." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta. Ayyakul astaghfirullahumma ya'ud. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta manakala dia mengucapkan astaghfirullah lalu kemudian dia kembali kepada dosanya. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta manakala dia mengucapkan astaghfirullah lalu kemudian dia mengulangi dosanya. Berarti ada kesengajaan dari orang tersebut di dalam melakukan do, dosa setelah bertau, bertaubat. Ya. Artinya dia main-main di dalam bertaubat. Dia menganggap bahwa dengan mengucapkan astagfirullah dosa yang lalu berarti sudah diampunin sama Allah. Sekarang berarti nggak apa-apa kita bikin dosa lagi. Nauzubillahi Ini disebut seorang pendusta, yaitu orang yang berbohong dalam bertau bertobat. Makanya ketika bertobat kita harus memiliki tekad yang kuat, tekad yang bulat untuk tidak kembali melakukan dosa dan meskipun di waktu yang akan datangnya kita tergelincir lagi. Maka bertobatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bila ter dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka selesaikanlah dengan yang bersangkutan. Ya. Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka selesaikanlah dengan yang bersangkutan. Kalau misalnya kita pernah berhutang dan sengaja tidak mau membayar atau kabur dari hutang kita, maka bayarkan hutang tersebut kepada yang menghutangi kita. Kalau kita pernah mengambil barang ya orang lain, maka kembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Kalau kita waktu zaman sekolah pernah beli gorengan ngambil tiga bayarnya dua, <laughs> ya bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha cari tukang gorengan itu, <laughs> kembalikan haknya, ya di kantin ngambil gorengan empat bayarnya tiga, <laughs> ya makan gorengannya empat bayarnya tiga ini kan mengambil hak orang lain. Ya. Maka selesaikanlah minta maaf paling tidak kalau kita tidak bisa mengembalikan atau bersedekah ya atas orang tersebut kalau kita tidak bisa mengembalikan. Kalau kita pernah menzolimi orang lain, ngata-ngatain orang lain, mencaci maki orang lain, ya kita datang kepada orang tersebut lalu kemudian meminta maaf kepadanya. Bahkan kata para ulama, jika seseorang menzalimi orang orang lain, ketika dia meminta meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, lalu kemudian orang yang bersangkutan bersangkutan ingin membalas, maka dia harus berlapang dada ketika dibalas. Antum pernah nonjok orang, datang ke orang tersebut minta maaf. Saya nggak mau, nggak terima. Saya harus balas kamu. Sini saya tonjok. Harus terima. Jangan dibalas lagi. Berantem kalau berantem. Harus terima. Ini kata para ulama. Jadi kalau dosa tersebut berkaitan dengan orang lain, kita harus menyelesaikan dengan yang bersangkutan. Sebelum datang di mana sebelum datang hari di mana tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang konsep bangkrut menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atadru namanil muflis kata Rasulullah. Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat al muflis sufina. man laysa lahu dinar wala dirham wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang nggak punya harta lagi gulung tikar tadinya punya bisnis banyak ya bisnis yang sukses bangkrut gulung tikar jatuh miskin tadinya kaya lalu kemudian gulung tikar kemudian akhirnya jatuh mis miskin ini disebut dengan orang yang bangkrut menurut para sahabat dan ini yang bangkrut menurut manusia tetapi orang yang bangkrut dari umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته سبحان الله حتى إذا فني حسناته أخذ من سيئته ثم وكل إليه ثم طرع في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Orang yang bangkrut dari umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang datang pada hari kiamat dia membawa banyak pahala salat, zakat, puasa gitu ya. Banyak membawa pahala amal ibadah, tetapi dia juga membawa banyak dosa kezaliman. Dia pernah memukul orang ini, mengata-ngatai orang yang itu, ya, mengambil harta orang ini, membunuh orang ini, memukul orang itu, maka diambillah dari kebaikan-kebaikannya untuk membayar kezaliman yang dia lakukan. Kalau kebaikannya tidak cukup, diambillah kesalahan-kesalahan dari orang yang dia zalimi, lalu akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia pun diceburkan ke dalam api neraka. Habis kebaikannya untuk membayar kezaliman yang dia lakukan. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man indahu mazlamatan li akhi, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, maka mintalah kehalalan kepada orang yang bersangkutan sekarang sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat dinar dan dirham, enggak ada bermanfaat lagi. Sekarang kita harus minta maaf. Ya. Inilah syarat-syarat diterimanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali membicarakan tentang keutamaan taubat. Orang yang bertobat kepada Allah dia akan meraih kesuksesan di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan taubat bukan kepada mereka orang yang ahli maksiat, bukan kepada mereka orang yang ahli dosa, bukan. Allah bahkan memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan yang paling mulia. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Kalau orang yang beriman saja butuh bertaubat kepada Allah, apalagi orang yang rajin dan suka berbuat dosa dan mak maksiat. Orang yang beriman aja disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan apa-apa yang dia lakukan. Meninggalkan perbuatan dosa dan maksiatnya. Ini keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara keutamaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana tadi di surat Al-Furqan ayat 70 kita sebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahima. Orang-orang yang bertaubat lalu kemudian beriman dan beramal saleh, mereka inilah orang-orang yang akan digantikan keburukannya dengan kebaikan maka di antara tanda diterimanya taubat seseorang ini sekaligus untuk menjawab nanti kalau ada pertanyaan Ustadz ciri taubat nafsuha yang diterima itu apa sih? Nah, sebelum ditanya saya jawab duluan nih. Ya. Di antara ciri diterimanya taubat adalah kita menjadi manusia yang lebih baik. Ya. Iman kita semakin kokoh dan kuat dan beramal soleh, beramal soleh ketika hidup kita penuh dengan amal saleh setelah sebelumnya kita ahli maksiat dan dosa maka ini tanda bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang bertaubat yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Allah akan menggantikan keburukannya dengan keba kebaikan. Allah akan gantikan keburukannya dengan kebaikan. Maka ini ciri diterimanya taubat seseorang. Ya. Kemudian diantara keutamaan taubat yang lainnya adalah bahwa taubat adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah bergembira. Allah sangat gembira ketika ada hambanya yang bertaubat kepada Allah meminta ampun kepadanya. Bahkan Allah lebih gembira daripada dibandingkan dengan seseorang yang kehilangan barang kesayangannya lalu dia menemukannya kembali. Allah lebih gembira dari orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat eh, di surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci Dan Allah Subhanahu wa taala sangat gembira apabila ada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih gembira daripada uh, seseorang nazala manzilan wa wa uh, wa bihi mahlaka ya wa ma'ahu rahilatahu 'alayha ta'amahu wa sharabahu فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت رحلته حتى حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنم نوما ثم رفع رأسه إلى رحلته عنده رواه البخاري ومسلم Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dibandingkan dengan seseorang yang berjalan dalam sebuah ya safar dia membawa tunggangannya di atas tunggangannya ada perbekalan Lalu kemudian dia istirahat di suatu tempat. Dia pun tertidur. Ketika terbangun, dia mendapati tunggangan yang ada perbekalannya itu hilang entah kemana. Lalu kemudian dia cari kemana-mana. Hatta shtadda al har wal atash aw masya Allah. Sampai dia kepanasan dan kehausan atau apa saja yang dikehendaki oleh Allah untuknya. Ketika mencari hewan tunggangan yang ada perbekalannya tersebut. Kemudian dia pun berputus asa. Aku akan kembali ke tempatku yang tadi saja. Sedangkan di tempat dia mampir itu dia berada di daerah yang jauh dari kehidupan. Ya, jauh dari kehidupan. Bisa dikatakan mungkin padang pasir di sana. Gak ada. Mau ke belakang jauh, mau ke depan jauh, kanan jauh, ke kiri jauh. Gak ada kehidupan di sekitarnya. Perbekalan dia cuma ada di tunggangannya saja. Bayangin antum kalau dalam keadaan seperti itu. Hanya tinggal nunggu mati hilang. Entah kemana dia sudah cari kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya dikatakan, iya aku akan kembali ke tempatku yang tadi saja kalau begitu. Ternyata dia tertidur lagi. dan, ketika dia terbangun, faida tubuh Ternyata tunggangan yang ada perbekalannya itu ada di depan mata dia lagi. Bayangin antum. Ya. Kalau antum kehilangan barang kesayangan terus ketemu lagi. Gimana rasanya? Sangat puas dan sangat-sangat senang. Ya, sangat-sangat senang. Misalnya antum pagi-pagi mau kerja nyari kunci motor. Ya, nyari kunci motor perasaan tadi digantung di sini nih. Tanya sama istri. Mah, kemana kunci motor kamu lihat gak? Enggak. Kamu mindahin kali, udah marah-marah nih. Kayaknya kamu mindahin. Udah marah-marah pas balik ke motor ternyata ngegantung di motor. Itu campur tuh antara seneng sama malu sama istri. <laughs> Ya, bercampur tuh. Senang ketemu tuh kunci, ya. Malu sama istri udah marah-marah, ternyata kita sendiri yang salah. Waktu masukin motor, kuncinya masih gantung di motor. Senangnya luar biasa. Apalagi orang ini yang sudah hampir mati. Dia nggak punya perbekalan lagi kecuali yang ada di tunggangannya. Dan itu hilang sebelumnya. Kemudian ketika dia terbangun, ada di depan mata dia. Sampai-sampai dia salah berdoa. Pernah dengar salah doanya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah mengucapkan. Karena saking apa? Senangnya, saking gembiranya. Tapi kata Rasulullah SAW, Allah afrah bitaubatil Allah lebih gembira lagi dengan taubat hambanya daripada dibandingkan dengan orang tersebut. Tunggu apa lagi ikhwah? Waktu kita nggak banyak. Waktu kita sebentar. Tunggu apa lagi? Mari kita sudahi maksiat. Mari kita sudahi dosa. Mari kita kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya dan memohon ampun atas dosa-dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Ya, ini diantara keutamaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya, diantaranya taubat merupakan sebab mendapatkan kenikmatan yang baik, bahkan terus-menerus. Ya. Kemudian juga taubat adalah sebab turunnya hujan yang lebat. Taubat adalah sebab turunnya hujan yang lebat. Kemudian taubat adalah sebab bertambahnya kekuatan dan taubat adalah sebab banyaknya harta dan keturunan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 3 surat Hud ayat 52 dan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Surat Hud ayat ketiga surat Hud ayat 52 dan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Silakan rujuk ke ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Kemudian di antara keutamaan taubat yang lainnya adalah bahwa orang-orang yang bertobat kepada Allah akan didoakan oleh malaikat. Jadi di antara orang-orang yang didoakan malaikat adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan rujuk ke surat Ghafir ayat ke-7. Silakan dirujuk ke surat Ghafir ayat ke-7, ya. Maka inilah keutamaan-keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Dan salah satu yang dapat memotivasi kita untuk menyegerakan taubat adalah mengingat mati. Salah satu perkara yang dapat memotivasi kita untuk segera bertaubat adalah selalu ingat ma, ingat mati. Jadikan ingat mati sebagai motor penggerak buat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Akthiru dzikri hadzimil Banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus nikmat. Banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus nikmat yaitu apa? Kematian. Orang yang mengingat mati akan dimuliakan dengan beberapa perkara. Orang yang ingat mati akan menyegerakan taubat. Ini di antara pertama ini. Yang kedua orang yang mengingat mati akan rajin beramal. Yang ketiga orang yang mengingat mati akan kona'ah terhadap dunia. Ya, Orang yang mengingat mati akan dimuliakan dengan beberapa perkara. Yang pertama apa? Orang yang mengingat mati akan menyegerakan tahu taubat. Yang kedua, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan rajin beribadah, rajin beramal. Dan yang ketiga, orang yang yang banyak mengingat kematian, dia akan qanaah terhadap dunia. Sedangkan orang yang jarang mengingat mati sebaliknya. Orang yang jarang mengingat mati, dia akan selalu menunda-nunda taubat. Yang kedua orang yang jarang mengingat kematian Dia akan malas beramal Malas beribadah Menyangka bahwa hidupnya cuma di dunia saja Dia ingin berfoya-foya Dia ingin senang-senang di dunia ini Ya Muda foya-foya Tua kaya raya Mati masuk surga Ya ini yang kedua, bahwa orang yang mati ya, yang jarang mengingat kematian, dia akan apa? Malas beri beribadah. Yang ketiga, orang yang jarang mengingat mati, dia akan berambisi terhadap dunia. Orang yang jarang mengingat mati, dia akan berambisi terhadap dunia. dunia ya. Tiga perkara dengan tiga perkara sebaliknya, ya, dalam hal mengingat ma mati. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah dan semakin bertakwa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau ada pertanyaan saya persilakan. Dulu saya sering menonton video kajian di YouTube. Tapi semakin ke sini sekarang saya sudah jarang menonton video kajian. Apakah itu yang disebut iman kita lagi down? Menuntut ilmu ada banyak cara. Di antara media untuk menuntut ilmu adalah dengan menonton video kajian. Salah satunya di YouTube. Ini salah satunya. Tetapi menuntut ilmu yang paling utama bukan dengan itu. Menuntut ilmu yang paling utama adalah duduk bermajlis di kajian. Ya, duduk bermajelis di kajian. Ini yang paling utama. Karena dengan duduk di majelis kita akan mendapatkan banyak manfaat. Ya. Dan keutamaannya sangat besar. Allah menurunkan ketenangan. Allah akan meliputi dengan rahmat Lalu kemudian malaikat akan duduk mengelilingi para penuntut ilmu yang duduk di majlis. Dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara keutamaan daripada menuntut ilmu di sebuah majelis. Maka berusaha untuk menuntut ilmu itu dengan duduk di mana? Di majelis. Ya. Agar kita dapat benar mendapatkan ilmu secara sempurna tidak setengah-setengah, tidak terpotong. Ya. Kalau kita hanya sekedar menonton di sebuah video, ya, lalu kemudian kita hanya mengambilnya potongan-potongan saja, ini tidak sempurna di dalam mendapatkan ilmu. Ya, tidak sempurna di dalam mendapatkan ilmu. Meskipun tidak mengapa, tapi jangan dijadikan sebagai uh, prioritas utama di dalam menuntut menuntut ilmu. Ya, kalau sudah jarang menonton video kajian, kemudian tergantikan dengan sering dan rajin duduk di majelis ilmu, maka ini berpindah dari suatu uh, perkara kepada perkara yang lebih penting. Maka ini jelas sangat disarankan, ya, jika memang ketika dia jarang menonton video berubah menjadi lebih rajin duduk di majelis ilmu, maka ini yang lebih utama. Tapi kalau misalnya dia mengambil ilmunya hanya dari menonton video ini juga salah ya dia harus meluangkan waktunya untuk duduk di majelis il, ilmu dan berusaha untuk datang ke kajian yang membahas kitab karena itu lebih taksir lebih eh, mendalam ya pembahasannya agar kita mendapatkan faidah yang sempurna dari menuntut il, ilmu membahas kitab itu lebih utama daripada uh, apa namanya tematik ya Memba kajian pembahasan kitab itu lebih utama dari kajian tema tematik ya nah ini juga sebagai saran uh, kepada pengurus kajian kalau memang ya jadwal saya ingin ditetapkan lebih baik kita nanti bahas bahas kitab walaupun nanti uh, dalam pembahasan kitab kita bisa buat per tema ya dalam pembahasan kitab bisa kita buat per per tema kalau antum menuntut ilmu hanya dengan cara menonton video di sebuah channel misalnya atau media misalnya. Lalu kemudian antum tidak mengambil ilmu dengan cara yang lain. Kemudian antum malah justru kemudian jarang lagi menonton video kajian. Lalu apa yang akan antum tonton? Kalau ternyata antum menonton perkara-perkara yang melalaikan, Jelas ini berbahaya. Apalagi menonton konten-konten yang mengandung kemungkaran. Ya, konten-konten yang mengandung dosa dan mak maksiat. Jelas ini adalah menunjukkan kondisi seperti ini menunjukkan iman antum sedang down, ya. Maka harus ditingkatkan lagi, bertobat dulu lalu kemudian taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kema kemaksiatan. Allah a'lam Ini dari ibu-ibu, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak jual motor ke kakak beberapa bulan Lalu setelah anak jual ke kakak Beliau minta surat PPKB motor tersebut Anakku lihat anak lupa taruh di mana BPKB tersebut kemungkinan hilang Dan beliau ingin minjam BPKB anak mhm. Dan anak tahu kakak anak minjam untuk biaya adik iparnya nikah dan BPKB-nya akan digadai di tempat riba. Gimana hukumnya? Karena hak kakak anak tentang BPKB itu masih ada di anak, apa boleh ganti dan bantu dengan cara minjemin BPKB? Maksudnya gimana nih? Kalau ternyata kakak antum itu sudah melunaskan uh, pembelian motor, maka motor itu menjadi hak kata antum dan antum harus menyerahkan segala surat menyurat dan dokumen dokumen yang terkait dengan barang yang antum jual ke kakak antum harus dikasihin tapi kalau misalnya masih nyicil dengan e, eh, BPKB ditahan artinya jangan serahkan BPKB tersebut kepada kakak antum jika tahu bahwa itu akan digadaikan ke lembaga-lembaga riba karena di situ antum masih punya punya hak artinya kakak antum belum menyelesaikan hutang ke antum ya. Tapi kalau misalnya sudah lunas ya, pembelian itu sudah lunas, unit motornya sudah dikasihkan dan uh, biayanya juga sudah uh, diselesaikan oleh kakak antum, maka dokumen-dokumen yang terkait dengan barang yang antum jual ke kakak antum, antum adalah hak kakak antum. Ya. Artinya itu adalah hak dia untuk digunakan untuk apa saja. Hanya saja yang bisa kita sarankan adalah kepada dia jangan digadaikan ke tempat ri riba. Allah Kalau kita baru bisa berusaha mengamalkan ilmu itu untuk diri kita, tetapi untuk mengamalkan ke orang lain dengan cara mendakwahkan belum maksimal masih sering muncul rasa tidak pede. Apakah itu bisa menghalangi kita dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Yang paling utama adalah ketika kita berilmu, amalkan dulu untuk diri kita secara semaksimal mungkin dan berdakwah kepada orang lain kan juga bertahap. Ya. Berdakwah kepada orang lain harus benar-benar memiliki kapasitas ilmu yang memadai, ya kalau hanya sekedar mengingatkan, memberikan nasihat-nasihat, ya bukan berdakwah dalam arti mengisi kajian, tampil di podium, ya berkhutbah di atas mimbar, ya dan yang lainnya, ya maka harus punya ilmu yang memadai. Tapi kalau hanya sekedar memberikan nasihat, menegur orang lain, ya saudara kita, keluarga kita, teman kita ketika melakukan salah kita tegur, kita sampaikan dengan ya hikmah, ya dengan lemah lembut, maka ini harus harus diingatkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Faman lam yastati' faman lam yastati' fa bi lisani, faman lam yastati' fa alayhi fa bil qalb. Wa huwa adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itu adalah serendah-rendahnya iman yaitu dalam perkara mengingkari kemung kemungkaran, ya. Ada tahapan Ya, jadi kalau mengingkari kemungkaran dengan nasihat, dengan mengingatkan orang lain. Ya itu harus. Seperti misalnya seorang ibu ketika melihat anak yang melakukan kemungkaran, kesalahan ditegur, dididik, kan begitu. Nah, ini tidak menghalangi dia untuk berdakwah dengan cara seperti itu. Ya, wallahu a'lam Ustadz, apakah amalan seperti membaca Al-Quran yang dilakukan pada 10 hari awal Dhul Hijjah malam hari berbeda dengan apa yang dilakukan di siang hari? Para ulama mengatakan tentang 10 hari terbaik. Apakah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ataukah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Terbagi kepada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa 10 hari terbaik secara mutlak adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, baru setelah itu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah Ya. Ada yang mengatakan sebaliknya, Sepuluh hari terbaik itu adalah sepuluh hari Zulhijjah. Ya, baru setelah itu sepuluh hari eh, sepuluh hari pertama Zulhijjah, baru setelah itu sepuluh hari terakhir Roma, Ramadan. Karena Zulhijjah adalah bulan haram. Ya. Ada yang membagi Sepuluh hari terbaik malamnya adalah sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan. Sedangkan siang terbaik adalah pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini pendapat yang lebih uh, menenangkan Allah a'lam. Kalau kita menghibahi teman kita, terus kita minta maaf kepadanya, dan misalnya dia tidak mau memaafkan kita, apakah kita masih berdosa? Tentu tidak, karena kita sudah bertaubat kepada Allah, sudah meminta ma maaf kepada dia, ya dengan tulus, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa dosa kita dengan seperti itu. Di kantor saya ada pengajian setiap ada zuhur, tetapi sepertinya bukan kajian sunnah. Saya meninggalkan pengajian tersebut dengan cara tidur di bagian belakang masjid. <laughs> Fitnah nanti antum. Jangan kayak gitu. Kalau mau tidur di meja kerja aja. Ya, atau di ruangan kerja aja. Jangan di masjid ketika uh, antum dengan sengaja tidur di belakang masjid sedangkan di situ ada kajian berarti uh, dikhawatirkan nanti muncul mudarat yang lebih besar. Ya, dikhawatirkan nanti muncul mudarat yang lebih besar. Sedangkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan man manfaat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa hukum menari bagi lelaki? Menari Jangankan lelaki perempuan nggak boleh nggak boleh Ya Menari-nari Rukas ruk, Rukas ya Atau menari-nari Ini sesuatu yang dilarang oleh Islam Allah Jika kita pernah korupsi kecil-kecilan, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita pernah korupsi kecil-kecilan pada suatu perusahaan, namun saat ini perusahaan tersebut sudah sangat lama tutup dan perusahaan tersebut memiliki banyak orang. Bagaimana cara kita mengembalikan hak yang telah kita ambil yang jumlahnya tidak diingat? Sebagaimana kita katakan tadi, ya jika kita Eh, bisa mengembalikan hak orang tersebut kembalikanlah jika tidak mampu maka cukuplah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi cukup dia beristighfar dan memohon ampun atas dosa-dosanya Allah alam dan tidak perlu mengembalikan ya apa yang pernah dia ambil dari orang lain ya jika dia tidak mampu mengembalikannya baik karena tidak punya eh, apa namanya uang atau harta untuk mengembalikan apa yang telah dia ambil atau tidak mampu karena tidak tidak bisa mendeteksi uh, siapa pemilik perusahaan tersebut, kemana dia akan harus mengembalikan dan yang lain semacamnya. Allahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Ustaz Salat malam itu apakah hanya tahajud saja Bagaimana <coughs> Bagaimana jika kita hanya mengerjakan witir saja Apakah itu sudah termasuk melakukan sholat malam? Iya. <coughs> Ketika kita hanya mampu mengerjakan witir saja maka itu sudah diterhitung sebagai sholat sholat malam. Yang mana witir itu paling sedikitnya adalah satu rokaat. <coughs> witir itu yang paling sedikitnya adalah satu rokaat. Maka ketika kita mengerjakan witir saja itu sudah terhitung sebenarnya sholat ma sholat malam.